kana ma'ahu min ilahin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi fa ta'ala amma yusyrikun mattakhadha Allah mattakhadha orang angkat sapa Allah Allah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 Idan nalikane mengkono, eh laukana diparil ono, diandekan ono iku ma'ahu sertane Allah sopo ilahun pangeran liane Allah. La dhahaba yaktine gowo utawa mandiri utawa nggih megowo utawa mandiri kulu ilahin sopo saben-saben pangeran. Bima kelan perkara kholako kang gawe sopo kulu ilahin. Manane infaroda tegesingi jeni sopo kulu ilahin bihi kelawan makhlako. Wa alan menghalangi sopo kulu ilahin al akhoro ing pangeran sing liyo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 Subhanallah iklan wa suci Allah tanzihan iklan bersihna lahu maring Allah. Amma sanging apa ya sifuna kang nyifati sopo kufar hu ing Allah bihi iklan ma. Mimma sanging perkara dikira kang disebut opo ma. Allah niku alimil ghaibi zat sing perso alam ghaib wa syahadati lan alam sing ketok. Maknane ghaib mate kese perkara ghaiba kang ora ketok opo ma wa malan perkara syuhida kang den sekseni apa ma. Lafat alimul ghaibi bil jari klan jar sifatun dadi sifat. Wa ilan klan rofa sebagian qiraah alimul ghaibi wa syahada. Khabaru huwa yaiku dadi khabari huwa muqaddaron hale den kira no Fata alam moho moho luhur et azumat kesemua luhur sapa wa amma ayusri apa wa yusrikuna kang padha nyirikno sapa ngakeh hu Allah maha sertane mah.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 min hamazati ini sangking piro-piro ridwane setan nazakhotihim tegese piro-piro nopo ridwane setan bima kan perkara wisuna kang ngeke was sopo setan diiklan ma. wa audzulan nyuwun bawruksa ingsun biyeka klan panjenengan robi do pengiran ingsun ayah durun yang tona sopo sapa setan ingsun fi umuri ing pro pro urusan ingsun li anahum krana ni asyayatin ini nama ayah durun nam sini teko sopo syayatin bisuken klan go kaelean Hatta idza jaa sehingga nalikane teko ya te hatta bangsa ngawiti kalam nalikane teko ing salesine wong aku wal mautu kematian ahadahumul mautu Waro ana ningali sopo wong mak adau ing nggon duwe wong menanari sing neraka wa mak adau lan duwe wong menal janati sing swarga law aman alamun Iman sopo man kala mongko ngucap sopo man Rob utawa kala ngucap sapa ahaduhum rabbi do pangeran ingsun irjiun kula aturi balekno panjenengan ingsun Al jam'u te jamano irji'u ngangge domir napa jamak utawa wawu jamak iku li takzimi krana Lali La alim menawa ingsun amal nglakoni ingsun salihan ing amal saleh bi an asyhada gambare arfan ing ingsun alla ilaha illallah. Ora ana pangeran kecuali Allah yakunu fi ma taraktu kallah. Fima ing dalam perkara tarok tu kang wis ngembarno ingsun doya tu tegese nyonya ingsun min umri saing umur ingsun ai fi muqabalatihi tegese ing dalam perbandingane madya tu.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 Hajizun tegese alam pemisah ya sudduhum kang alang-alang apa hajiz ing kufar an dirujui sanging bali ning dunyo Ila yaumi pasun tumeka maring dina sing dintangekno sapa kufar. Toh wala rujuk alan ora ana mungkin bali ku maujud ba'dahu ba'dal barzah atau ba'dahu ba'dal maut iki. Fa idza fi khafisur. Mungkin monggo ngaji kula terangno masalah nambah iman nggih. Ta'alu nukmin bina sa'atan. tetes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 Ini sama kalau beda ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mau HP. Kan kan nggak ada suaranya nanti kali. Ini pulpen ya. Wujud. Bukan ini ruang apa? Ini pulpen. Wujud. Ini HP. Wujud ruang nonton. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa tidak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu bahasa Arabnya apa? Istimak, kumpul. Ketika saya renggangkan, bisa.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 itu juga tidak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diharani bapak itu gantung ini anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diharani bapak. Bareng dua putu iso diharani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanaan wujud apa ndak? Ya tidak wujud. Yang hakikat wujud itu Nur Salim. Sekarang saya bahak wujud. Tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido di anak diarani bapak, nak sido di putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu itu sopo. Zaid misalnya. Yo Zaid itu putu Gus, yo ora itu jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ini? Zaid bin nisbat ning mbah putu, bin nisbat ning putu putune iku mbah. Misalnya kowe lah berarti Zaid itu putu tambah. Ya Zaid mesti bener Zaid ya. Zaid. Lah gue ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa itu pangeran, berarti pengir dunia iku pernah lama tidak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ono iku Nabi Isa ning di Pangerane ning di Nah, makanya ini pinternya Nabi Musa gitu. jadi ciri utama ulama itu fatonah cerdas.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 oleh orang-orang kafir jahiliyah Lata itu disembah dikatakan Tuhan Uzza juga dikatakan apa? Tuhan itu kata Allah in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum itu harus itu hanya nama yang kamu ciptakan makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar selek kaburas kalimatan takhruju min afwahim niki rungokno nggih konco-konco terutama sing hafal Quran misalnya aku darani Mustofaiku iku ganteng Mustofaiku iku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 Nah, percaya jajal untuk mati raku, paham gitu. Jadi gitu. Memang nggak ada. Lo soal misalnya, tapi wonten Gus yang mati onok domen yang yang ini, ya sing onok dom. Iku jadinya ya santet tadi ya biasa itu. Karena mati kena santet itu ya biasa kepelides truk ya mati. Kena virus. Cara pantai di santet itu malah lambat, kadang telung dino lagi mati, cas pleng truk. Cas pleng meneh pesawat.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 Nah Imam Syafi'i ketika disebut no wali si awali si B jadi. Nah aku rawali nih dunia orang no wali jadi. Jadi ida lam takunil ulama aulia alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama es kak wali nih dunya gue ora no wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha eh, Kamu tahu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 Mergo sakwise tahu iki sukses. Ini dawuh Kanjeng Nabi kula boten gawe-gawe. senyelamat nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. jadi wong nak wis usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Terus terus suwe-suwe setan utakok faman khalaqa terus Allah dhewe asal usule ku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 nih dulu TV wong alim gue luwih ibadah bang salate ruhin, paham. <laughs> Kulo niku nganti kadang dulu, sih lebih caci cile mulai masa sampai napa. Wah sih lucu-lucu. Lah bojo kula nganti ini tadi, gerges banget lo TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung <laughs> sampai pokoknya sih lucu-lucu. Nggih perkara nak setan wes was-was niku terus. Tok ndi Nak kabeh sing awal so awal iku piye? So ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo wae? Sak men kelon nek sing suwe. Sale neraka selawase yo. Eh ya opo wae. Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Delok TV, ngopi, bari terus mangan ben lesu, ben wara, kena suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk, ngantuk. <laughs> Hari gue tak tinggal turu, malah kaku hati setan ya, digodho kok wong ewo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 yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam terus lama-lama setan tanya faman khalaqa lalu Allah sendiri asal usulnya gimana. Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi Bilang apa Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Robi ayyah turun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 Akhirnya utusannya ronon nah. Pak Siti Denjar jari Allah lah diceluk. Oh wali goblok Allah Siti celuk <laughs> jari gak sopan. <laughs> Siti Denjar kamu ngawali wali sama cek bento Apa apa diceluk. Oh gak sopan. Jadi pengpidu keliru terus. <laughs> Nyelok Siti Denjar ora gelem moro. Nyeluk Allah gak sopan.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 Zaid mau mewangkel kan dia ini iso bantah. Kan pertanyaan itu lho. Lah kedua, tengah bumi neng di terus dia jupuk tombak pengawal dijubles no. Tengah neng gini, ora percaya ukur dewi. <laughs> tengah neng gini, ora percaya ukur dewi. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran itu tengah Abu Nawas nonton itu dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dari rojo, ngedono rojo dari napa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, ayo Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebagai muni Allah Akbar, nopo subhanallah. Terus ngiling-ngiling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, somangan, konco. Oh, Mau nak misalnya tukaran duit bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus. Mau jenengan ampun nganggep eh,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 Jadi malam yardo i walam yasfir ala balai fallatu proban i wal yakhruj min tahdi ardi wasama. Jadi wong sing gak rido mek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu kok langit bumi ku. Lah kabeh ning ndi? Misalnya kayak ngeluh gusti kulo kok melarat kulo udah wong cilik serasa ngono tuh tukaran bek bojo bek tonggo pun kayak kegiatan yang penting gak bakas pangeran pun yang adil kulo. Yang penting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 menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kena nak ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan yang ngenteni apa ego do nganti ngantuk. ngantuk terus turu. Delok TV ini rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku gue turu patang jam. Jenuh kan? Lah iku nak kowe ngono tenan gue ibadah. Kayak Jalaluddin Arumi main gitar, dinteni setan apa digodo, ini main gitar nganti kesel, nari sama murid-muridnya. Tapi aku orang halal loh ya syaratnya gue aja darah aku tetap aku lama fakir tetap darani ngono iku gak halal. Tapi aku orang ya ora Enggak cocok aneh kok neng akhirat angger lama fakir neng suwargo, Jalaluddin Arumi neng rokok berarti bener sih fakir. Lah nak podo padha swarga ya podo benere. Lah ya pengamat ngerokok, pengamat itu kan gak <laughs> Lah iya kan? Pengamat tuh kan nggak ikut jadi presiden. Pak Bowo karena begini-begini. Coba orang ini suruh jadi kandidat presiden. Kira-kira jadi itu orang. Keunggulannya Jokowi karena padahal dia dia ya, orang kuat jadi menapa? Lah nanti ahli strategi lah apa pengamat tok. Ilmunya no, jadi presiden kan lebih cepat sugih dibang kamu tidak usah jadi pengamat Jaludin Arumi itu benarnya begini-begini. Nah panjang senang pangeran tenan, ngerti-ngerti isek ngerti-ngerti ya jadi Jaludin apa?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 Menuso ngekei keimangan kita setahun, nak ngelam sudah langit. lo Allah ngekei keimangan kita mulai cilik nganti tuwek, nak ngelem Allah untuk keberatan. Kula ini malih iki. kue di akrab sing keimangan kue setahun, nilai omah kue setahun. kena nak ngelem sudah langit. Nah. Kaya orang ono eleke. Lah Allah, ini bawa puluhan tahun. jari Umar Abdul Aziz, si alam, kue. Aku yo ape suwandat sing rumah aku mulai cilik.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 binafsihi am bi malaikati. Allah dhewe ra ngongkon malaikat. <laughs> Kanjeng Nabi jawab, ya Allah dhewe. Langsung weh guyu, bejo Gusti kula sing Mesti api ana Allah. Nak malaikat aku kuat. <laughs> Lah Kanjeng Nabi akhirnya ngendikan, faqihun khalal jannah. Wong iku lho pinter tenan, iku udah khalal apa? Jannah. Buarang disebut Allah dhewe guyu jingkrak-jingkrak. Wah cocok Kanjeng Nabi nak niku. Tapi dia kuatir nak sing isap Malaikat. Kok kau ibu kan Nabi, Lagi Nabi Allah dia kok seneng? Kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah, itu fa'us ribat bilhani bilalham. Jadi kenangannya Nabi Allah itu baik-baik saja. Karena soal kue rapati di nyali salam kagak dosa, Nada rapati di nyali wasan. Tapi kalau suwon apapun dosane katai sampeyan semoga istighfar. Ngendikane Kanjeng Nabi semoga wong ger istighfar di sepuro pangeran kayo mawalat tetu umu kayo hari zaman dilahirkan apa ibu. Saman kudu yakin daripada kue yakin dosam terus koyok koyok oh rawani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing ketat sing opo opo diso soal so pangeran buk hukumi koyok ngono Pokok harus kena <laughs> repot tiba tiba sangoten gitu pokoknya kulo suwun niki tenan penyewunan kulo pokoknya uang sowan pangeran kudu husnudon sak husnudon husnudon Senajan to dengan cara yang salah, tapi sementing nopo Terus Ki kula maca tenan teng kitab-kitab mboten gawe-gawe kula maca tenan tuh ada dua orang yang cara berpikir beda semuanya dibenarkan. Fata alam moho moho luhur Eta eh, azumat kesemua luhur Sopo Allah amma sanging opo wa yusrikuna kang Podo nyirikno sopo ngakeh Hung Allah ma'ahu serta nima Kul ngucapa sira Muhammad Rabbi do pengiran ingsun imma turyani ana kalane mirsakno panjenengane ingsun fihi tetep ing dalam imma idhomo nuni in utawa ing nuni in asyarti ati kang syarat fima ing dalam ma zaidati kang tambahan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 Wa innalan saat temen ingsun Allah ala anuria ing saanosopo sopa ingsun ka ingsiro Muhammad ma ing perkara nak idu kang ini ingsun yang wong akeh ngancam ingsun yang wong akeh lako diruna iku dat sing kuasa Idfa billati hi ahsan. Idfa nola osiro billati kan perkara hiya kang telati ahsanu luwih bagus. Ail khoslati tegese kelawan tingkah perilaku ya kang te khoslah Rupanya minas sofi ya iku nyepuro. Walirodi lan warang ngurusi anhum saking kufar kalau ada keburukan tolak oh klan ape kue nolak klan ape asayata ing barang ada hum tegese oleh ngelarani kufar iya ka ing sira Muhammad Wahai tau tawi ki qoblal amri sedurunge dan perintah bil kita li klan perang nahnu ta sunu alam iku dat sing pirsa bimakan perkara yasifuna kang yifati sapa wong akeh hu ing ma ayu kadzibuna tegese nglakoni pendustaan sapa kufar wa nang ngucap sapa kufar fanu jazihi mongko males ingsun ing kufar alihi ing atasim Wa kul ngucap sira Muhammad Rabbi, doh pangeran ingsun. A'udzu nyuwun bau reksa ingsun. Atasimu tegese nyaun reksa sapa ingsun bika kelan panjenengan. Min hamazati syayatini saking pira-pira ridwane setan. Nazakhatihim tegese pira-pira napa ridwane setan. Bima kan perkara iwaswisuna kang ngeke iwaswas sapa setan bi iklan mah. Wa lan nyuwun bawruksa ingsun biye kaklan panjenengan robi do pangeran ingsun ayah durun yang to kali sapa setan ingsun fi umuri ing pro-pro urusan ingsun lianahum krana saat temne asyayatin ini nama ayah durun nam sing teko sapa syayatin bisuken klan go kaelean hatta idza jaa sing nalikane teko ibtidaiyatun te hatta bangsa ngawiti kalam nalikane teko ing salejine wong akeh wal mautu kematian ahadahumul mautu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 gambare arep tentang saya ingsun Allah ilaha illallah orang ana pangeran kecuali Allah ya fi ma tu kalla fi ma dalam perkara taraktu kamu wis no ingsun doya tu tegese nyonya ingsun min umri saya umur ingsun ai eh, fi muqabalatihi tegese ing dalam perbandingannya perbandingane ya atu Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha saat temne kalimah kalau jomong mengkono laru juat kese orang no bali kumujud. Innaha saat temne kalimah rabbirjiun Iku kalimatun iku kalimah subhanallah. Wa kang utawi ahadun qaliha sing ngucap kalimah. Toh wala faidah talan ora na faidah wujud fi ing dalam kalimah. Wa waro ihim lan saking masa depan itu ngarep ngarap kufar. E amamahum to amamihim tegese ngarepe kufar bersahun te ono alam pemisah. Haji Hajizun tegese alam pemisah ya suduhum kang alang-alang apa hajiz ing kufar an dirujui sanging bali ning dunyo ila yaumi basun tumeka maring dino sing dintangekno sopo kufar toh wala alan orang ono mungkin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 Nah hujah kedua yang mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, Yuriduwa wa bikumul yusra. Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada ya, nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, ya Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya nggak disebut Quran, kata Hubal, kata Hubal oleh orang-orang kafir jahiliyah Lata itu disembah dikatakan Tuhan Uzza juga dikatakan apa? Tuhan itu kata Allah in hiya illa asmaun muha antum wa abaukum itu harus itu hanya nama yang kamu ciptakan makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar selek kaburas kalimatan takruju min afwahim kira ngono gitu konco-konco terutama sing apal Quran gitu misalnya aku darani Mustofaiku ganteng Mustofaiku suge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 Nah, percaya jajal untuk mati raku, paham gitu. Ini gitu. Memang nggak ada. Lo soal misalnya, tapi wonten Gus yang mati onok domen yang weteng yang ini, ya sing onok dom. Iku jenenge ya ora santet ya biasa wedo. Lah nak mati kena santet ya biasa kepelides truk ya mati. Kena virus. Cara pantai di santet itu malah lambat, kadang telung dino lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng meneh pesawat.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 malah nih dulu e TV wong alim gue luwe ibadah timbang salate ruhin, paham. nih <laughs> niku nganti kadang delok lebih caci cilik mulai masa sampai nopo. Wah sih lucu-lucu. Nah bojo kulo nganti ini tadi, gerges banget lo TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung <laughs> sampai mau sing lucu-lucu. gak perkara nak setan wes was-was niku terus. <tsk> Tok ndi Nak kabeh sing gawe Allah, Allah iku piye? Sok ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo ae? Sok men kelon nek sing suwe. nang neraka selawase yo. Eh opo ae? Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Di TV, ngopi, bariku wis mangan ben lesu, ben warak, kena suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodo kok ngantuk-ngantuk. Hari <laughs> gue tak tinggal turu, malah kaku hati setan ya, digodho kok wong gue turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase Jadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lop. Berhubung Allah lop manggon ning setiap wong.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 Lah, gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul ngalal no alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib-habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar nggih kata Nggih Sing nentang Habib-habib sing anti yo kata Wong alim sing main gitar nggih kata sing nentang nggih kata Ya mergo nak pas wusul wong iku kadang terus nyanyi-nyanyi nasib.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 Lho boten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal yo ya ora iso, harus diamuk wong fikih. Ngarani alat malahi, alha alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan yo ya nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjen, nganggo orjen ten. Cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe, tapi nak ngrungokno. Gelem.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 Faman kholakowo. Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Robbi auzubika min habazatis sayatin wa auzubika Robi ayah tuh. Paham ya terus kalau suwun pokoke jenengan mulai saat ini, nak sing seneng jajan ke jajan mawon. Nah, lagi rukun bik bujo ke jagungan mawon. Lagi tukaran mati tukaran nih Alhamdulillah bujo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri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 Lah wali songo yo mbok lali mbok pancen keliru wali yo menuso. Ya wis Allah celuk. <laughs> Ah mergo diceluk Siti Jenar wong ora gelem. Di ngene ora Siti Jenar sing ono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan ya Allah lah celuk. <laughs> Akhirnya utusane rono nah. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk. Oh wali goblok Allah diceluk <laughs> jare gak sopan.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 Akhirnya nurut dari Rasid saking tersiksaane Allah saiki apa? Bareng wis lungguh ning singgah sana Harun Rasid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasid dadi rakyat. Jadi <laughs> Harun Rasid mewangkel kan dia ora iso bantah. Kan itu telu. Lah kedua, tengah bumi neng di terus dia jupuk tombaknya pengawal no Tengah neng kene, rapor coy ukur dewi. <laughs> tengahnya kayak ini arah percaya ukur dewi jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran gue tengah Abu Nawas untuk nonton gue dijawab Allah lagi apa lagi ngangkat Abu Nawas jadi rojo, ngedono rojo jadi nabo rakyat ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya ayat Allah Allah itu di mana lagi apa terus dia sendiri mihak siapa maka kita tidak pernah tahu. Sebagai muni Allah apa nopo Subaha apa terus ngiling-ngiling, nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, somangan, duwe kanca. ngono nak misale tukaran mbek bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran iku bagus. mbon jenengan ampun nganggep eh. Kula bolak-balik nasihati santri Gus, kalau sering tukaran mbek bojo mbek tangga aja ya apik. Sing elek tukaran mbek pangeran ya tak omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nah, makhluk ya makhluk kan imbang. Napa? Lho enggak Kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak ridho mbek kodok kodarku dawuh pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yartu fi kodoi walam yarto proban siwai fal yarto proban siwai wal yakhruz min tahti ardi wasamai. Jadi malam yartu fi kodoi walam yasfir ala balai fal yarto proban siwai wal yakhruz min tahti ardi wasama. Jadi wong sing gak rido mek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu kok langit bumi gule Lah kabeh ning ndi? Misalnya kayak ngeluh gusti kulo kok melarat kulo udah wong cile, serasa ngono nato tukaran bik bucu bik tonggom pun kayak kegiatan yang penting gak bakas pangeran pun yang ngadil kulo. Yang penting lu memang tukaran wele tapi kan dibanding tukaran bik pangeran. nggak kulo jadi kiai atau susah. perkara saya anggap lucu kafe, untuk mau, dunia wis anggap lucu yang penting buatin di kegiatan geger bik naboh Pangeran. Paham gitu terus cara nih mikir tauhid itu macam-macam para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya. Ngrono makhluk berarti ono sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kayak nak ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan yang ngenteni apa go, do nganti ngantuk. Sing ngantuk terus turu. Dan delok TV ne rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku kowe turu patang jam. Jenuh kan? Lah iku nak kowe ngono tenan iku ibadah lah. Kayak Jalaluddin Arumi main gitar, dinteni setan apa dan ini main gitar nganti kesel. Nari sak murid-muride. Tapi aku orang halal loh. ya syarat kowe aja aku terus aku lama fakir tetep darah ngono iku gak halal. Tapi aku ya ora ngaramno. Engko cocokane engko ning akhirat angger ulama fakir ning swarga, Jalaluddin Arumi neng rokok berarti bener sing fakir. Lah nak padha-padha swarga ya padha beneri. E. Lah kowe pengamat neraka, pengamat itu kan gak Loh iya kan? Pengamat tuh kan gak ikut jadi presiden. Kekalahnya Prabowo karena begini-begini. Coba orang ini suruh jadi kandidat presiden. Kira-kira jadi itu orang. Keunggulannya Jokowi karena padahal dia dia orang kuat jadi kenapa? Lah nanti ahli strategi lah apa pengamat tok. dipraktek no, jadi presiden kan lebih cepat sugah timbang kamu tidak usah jadi pengamat Jaluddin Arumi itu benarnya begini-begini Nak panjang seneng pangeran tenan, ngerti-ngerti isek, ngerti-ngerti ya jadi Jalaluddin apa? Arumnya itu kondang tenan, fa usribat makna domiris sani. Wes seneng mbek pangeran udah dicampur. Makna domiris sani makna lafat anahu lho. faalam anahu lo anahu cara aku jadi domir apa? Sani. Ciri utama orang Islam wis fa usribat makna domiris sani, makna anahu la ilahil illallah campur neng ati. Fauri bad bilhani bil alhan. Terus saking senenge pangeran saat ati saawak wis nyanyi terus. Asik mbek pangeran. Fa usribat makna domirisani, Fauri bad bilhani bil alhan wis. Terus anane asik tok mbek pangeran. Lani Umar bin Abdul Aziz tak kok ibarat ape mati jiran buatan susah ngape mati ngadepi hisap, ngadepi swargon rokok jari. Waikat kue cek omongan cek elek, eh cangkem kok elek ngono. Zahab tu ila khairi marhubin lah.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 Kita ini kadang menjadi pecundang. Nak ono menuso ngontrak nomah kita setahun, menuso nggak keimangan kita setahun, nak ngelem sudah langit. Lo Allah nggak keimangan kita mulai cilik nganti tua, nak ngelem Allah orang untuk keberatan. bali ini malih iki. dikonco di konco akrab sing keimangan mangan setahun, nilai omah kue setahun. Kena ngelom sudul langit nah. orang orang ono eleke. Lah Allah, bumine ke puluhan nah. mana jari Umar Abdul Aziz Waihak, si alam gue. Aku yu ape suwan dat sing rumah aku mulai cilik. Gak tau kon bayar, berarti dat paling apik. Nah, Sofian Asori malah lucu meneh ngendikan, aku rasa seneng sana sing nangani uang tua wong tua aku. uang wong aku tau ngamuk aku, Nah Allah mulai gaya nganti saya kita tau ngamuk <laughs> ya ono sing. Ya ono ulama sing ngendikan malah lucu meneh. Kue hisap ditangani eh, ini ndak ulama malah sahabat, sahabat wong bedui. Ya Rasulullah kalau nanti saya mati yang ngisap saya siapa? Allah jadi. Binafsihi ambi malaikati. Allah dia tanggung malaikat. <laughs> Kaji Nabi jawab, ya Allah dewe. Langsung gue guyu, bejo gusti kulo nasi Mesti api an Allah. Nak malaikatnya aku kuat. Lalu <laughs> kaji Nabi akhirnya ngendikan, fakihun kholal jannah. Wong itu lo pinter tenan. Itu udah kholal apa? Jannah. yang disebut Allah dewe guyu jingkrak jingkrak. Wah cocok kaji Nabi nanti gue. Tapi dia khawatir nak sing hisap itu malaikat. Kok mergo ibu kan Nabi, kan Nabi Allah Dia kok seneng. Kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah, itu fa'u syribat bilhani bil alham. kenangannya bi Allah itu baik-baik saja. Nah soal kue rapat itu nyali salam kagian dosa, ada rapat itu nyali wasan. Tapi kalau suwon apapun dosane katai sampeyan, semoga istighfar. Mendikane kanjeng Nabi, sebagai uang beristighfar, di sepuro pangeran kaya tetu umu kaya hari zaman dilahirkan apa ibu saman kudu yakin daripada kue yakin dosam terus koyok koyok oh wani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing ketat sing apa apa diso soal so pangeran buat hukumi koyok ngono pokoknya harus kena repot tiba-tiba ngoten gitu terus pokoknya kulo suwun niki tenan penyuwunan kula pokoke wong sowan pangeran kudu husnudzon sak husnun husnudoni Senajan tuh dengan cara yang salah, tapi sementing nopo. di Kulo mau coba tenan tentang kitab-kitab, buatin gawe-gawe. Kulo mau coba tenan tuh ada dua orang yang cara berpikir beda, semuanya dibenarkan.